Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala wa likullihim qadrun ala wa fadailu lakinnama as-siddiqu minhum afdalu wa likullihim qadrun ala wa fadailu Lakin nama siddiqu minhum afdalu. Maka seperti biasa sebelum kita menerjemahkan, maka kita mengikrobnya agar terjemahan kita menjadi elok. Maka walikullihim, wow di sini dohirnya adalah wow istiqnafiyah atau wow atifah sama saja maka likullihim lam di sini harfu jar dan kulli ismun majrur dengan lam dan domir ha mudhafun ilaih. Maka jar majrur likullihim dia adalah khobar muqaddam. Maka qadrun mubtada muakhar. Walikullihim qadrun ala maka Allah adalah sifat dari qadar wa fadailu maka wau wau atifah wa fadailu ma'tuf kepada qadar maka dari sini kita bisa mengartikan dari alinea yang pertama walikullihi maka untuk mereka para sahabat semuanya qadrun suatu derajat yang bagaimana derajatnya Ala yang sangat tinggi di sisi Allah dan Rasulnya dan kaum muslimin. Wafadailu ah, dan juga keutamaan-keutamaan yang sangat mulia. Maka kita masuk dengan syair ini di alinea yang pertama yang merupakan syair yang keempat masuk kepada al-mabhath ar-rabi' mimma yata'allaq fil aqidah bihada an-nadhm ay kullu sahabah manzilatuhum rafi'ah inda ahli sunnah bahwa seluruh sahabat secara keseluruhan general mereka itu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah dan Rasulnya. Ini adalah Mabhat Ar-Rabi' Pembahasan yang keempat dari manhaj dan akidah ahli sunnah wal jamaah yang disebutkan di dalam syair Kullu sahabah lahu manzilah adimah rafi'ah indallah wa rasulihi min ghairihim Kemudian kita dapati di nuskah yang lain karena syair yang ada di hadapan kita ini masih ada beberapa nuskah dari syair yang lain yang lafadznya sedikit berbeda disebutkan walikullihim qadrun wa fadlu sati'un seperti itu lafadznya walikullihim qadrun wa fadlu sati'un maka makna fadlu sati'un fadlu yakni keutamaan sati'un ayat kullu syai' intasyara yusama sati' Idan makna fadlun sate'un ay al-fadilah qad intasyarat. Ay kullu sahabah fadailuhum wadihatun. Wa manaziluhum la tuhfa itlaqan. Binusus minal Qur'an wa sunnah. Maka makna dari syair yang kedua ini walikulihim qadrun wa fadlu sate'un bahwa seluruh para sahabat, kedudukan mereka dan keutamaan mereka sangat mulia dan tersebar. Diketahui oleh seluruh makhluk yang pendalilannya dari Al-Quran dan Sunnah. Wa amma dalil al Quran kama qala ta'ala fi kitabihil karim Fattaballahu ala nabi wal muhajirin wal ansar alladzina taba'u fi sa'atil usrah. Maka di dalam ayat ini Allah Jalla wa ala telah mengampuni atas nabinya dan para muhajirin dan kelompok Al-Ansar yang mana mereka itu mengikuti Nabi fi sa'atil usrah. Naik aja ke atas. Kok masih di atas ah? Hmm. Maka makna fi sa'atil usrah adalah pada saat mereka di awal dakwah bersama Nabi dalam keadaan kesukaran. Dan juga di dalam surat Taubah juga Allah berfirman, dalil yang kedua, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladina tabi walladina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa adalahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul azim maka di dalam ayat ini pun sama pujian secara global secara general dan menyeluruh kepada seluruh para sahabat maka difirmankan oleh Allah wasabiqunal awalun maka mereka orang-orang yang terdahulu dari kelompok al-muhajirin dan juga dari kelompok al-ansar dan juga mereka orang-orang para sahabat yang mengikuti setelah al-muhajirin wal ansar mengikuti atas kebaikan mereka maka Allah telah ridho atas mereka dan mereka pun ridho kepada Allah dan Allah telah menjanjikan kepada mereka surga yang mengalir sungai-sungai padanya khalidina fiha abada forever in paradise dalikal fauzul fauzul azim maka yang demikian adalah suatu kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada para sahabat dan ayat yang ketiga Allah berfirman laqad radiyallahu anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta syajarah. Maka Allah telah ridho kepada kelompok kaum mukminin yang melaksanakan bai'ah kepada Nabi di bawah pohon. Dan ayat yang keempat di dalam surat Al-Imran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Bahwa kalian adalah sebaik-baiknya manusia yang dikeluarkan oleh Allah kepada seluruh manusia. Maka ada sedikit ikhtilaf dari kalangan ahlu tafsir tentang ayat ini. Apakah ayat ini diberikan kepada para sahabat ataupun kepada seluruh kaum muslimin? Maka wallahu alam yang rajih adalah kepada seluruh para sahabat Pertama karena domir kuntum adalah domir khitab yang maknanya kalian. Kuntum khaira umatin. Kalian adalah manusia yang dikeluarkan oleh Allah untuk seluruh kaum muslimin kebaikannya. Para sahabat dikeluarkan oleh Allah yang terbaik agar diikuti oleh para kaum muslimin yang datang setelahnya. Ini pertama pendalilan domir kungtum kepada para sahabat. Dan yang kedua telah datang tafsir dari as-salaf. Telah ditafsirkan oleh para sahabat seperti Abi Hurairah. Yang mana Berkata Abu Hurairah radhiyallahu an, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linas." Qala Abu Hurairah, "Khairun nas linnas." Sebaik-baiknya manusia yang dikeluarkan oleh Allah di muka bumi ini untuk manusia-manusia yang setelahnya. Berarti maknanya di sini kuntum kepada para sahabat, bukan kepada seluruh kaum muslimin. Dan ini yang rajih wallahu a'lam dan ini sesuai dengan tafsir dari Abu Hurairah yang bahkan tafsir Abu Hurairah dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Sanatnya sahih. Maka inilah empat pendalilan di dalam ayat Al-Quran tentang keutamaan para sahabat dari kaum muslimin yang lain. Adapun pendalilan dari hadis, maka telah datang hadis yang mutawatir. Ma apa makna hadis yang mutawatir? Hadis yang datang dari berbagai sahabat. Sehingga makna hadis mutawatir dari segi hukum dia itu la wala raiba fi sihhati. Maknanya tidak diragukan lagi kesahihannya. Maka dia bukan berita hoax tetapi yakin datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka hadis ini telah datang dari berbagai sahabat seperti dari Imran ibn Husain, dari Abi Hurairah, dari Abdullah bin Mas'ud dan dari Aisyah dan dari Abi Barzah Al-Aslami dan dari Samurah bin Jundub dan juga dari Buraidah dan dari Nu'man bin Bashir dan juga dari Umar dan juga dari Sa'ad bin Tamim radhiyallahu anhum. Maka semuanya di sini sekitar 8 sahabi meriwayatkan hadis ini dengan lafaz-lafaz yang hampir sama yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda khairun nas qarni thumma ladina yalunahum thumma ladina yalunahum sebaik-baiknya manusia yang hidup di muka bumi ini adalah qarni mereka para sahabat yang hidup di zamanku thumma ladina yalunahum kemudian datang zaman para tabi'in yang setelahku eh, setelah mereka para sahabat. Tsummaladina yalunahum. Kemudian para itba at-tabi'in yang datang setelah kelompok para tabi'in. Maka inilah pendalilan dari Al-Qur'an dan sunnah tentang keutamaan dari para sahabat. Maka inilah dari empat poin dari syair yang kita ambil di poin yang keempat bahwa seluruh para sahabat mempunyai keutamaan keutamaan yang mulia di sisi Allah dan Rasulnya dan seluruh kaum muslimin. Kemudian setelah kita selesai dari syair di alinea yang pertama, maka kita masuk kepada syair yang keempat. Ada dikasihkan abang. Maka kita masuk kepada syair yang keempat di alinea yang kedua. Maka disebutkan lakin nama siddiqu minhum afdalu. Lakin nama asidiku minhum afdalu. Ini adalah syair yang keempat di alinea yang kedua. Maka sebelum kita mengartikan kita masuk kepada i'rab. Lakin nama maka lakin di sini asalnya dia adalah harfu istidrak wa nasab min akhwati inna. Namun dikarenakan dia masuk kepadanya ma, maka ma ini membatalkan amal dari inna wa akhwatuha. Maka lakin nama asidiku, maka asidiku di sini adalah mubtada. Kita tidak mengatakan asidiku ismun inna, eh, ismun lakinna. Tidak, karena apa? Karena dia digagalkan fungsinya oleh masuknya ma tadi yang dinamakan ma kafah. Ma zaidah atau ma kafiyah. Dia menggagalkan dari amal lakin sebagai akhwati inna. Dan akhwati inna asalnya dia menasobkan mubtada menjadi ismuha dan merofakkan khobar mubtada menjadi khobaruha. Maka di sini dikarenakan masuknya ma zaidah yubtilul amal Faidan lakin nama asidiku. Kenapa marfu asidiku? Karena dia bukan ismun lakinna lagi. Yang harusnya dia ismun lakinna mansub masuk kepadanya ma al-kafiyah ataupun ma zaidah diamal dibatalkan, di cancel amalnya. Sehingga i'rabnya menjadi marfu asidiku mubtada. Minhum jar wa majrur wa afdalu adalah khobar dari as-siddiqu. Dan afdalu di sini barakallahu fikum di i'rabnya dia ismu tafdil yang ya'mal amal kal fi'il. Maka dia mempunyai fa'il mustatir wujuban takdiruhu huwa afdalu ismun tafdil yang mana dia di sini sebagai khobar dan dia juga mempunyai fa'il Takdirnya huwa. Maka kita artikan sekarang karena kita telah mengirob dengan baik dan benar insya Allah kita artikan dengan baik dan benar. Lakin nama akan tetapi maknanya istidrok dari jumlah yang sebelumnya. Sebelumnya diceritakan tentang apa? Walikullim qadrun ala wa fadailu bahwa seluruh para sahabat mempunyai kedudukan yang besar di Al-Quran dan Sunnah Lakin nama akan tetapi dari mereka yang agung ini asidiku minhum afdalu. Tetapi asidik siapa asidik? ayah Abu Bakar asidik minhum afdalu. He is top of the top number one dari para sahabat yang lainnya. Sehingga kita jadikan di sini faidah dari mabahat yang kelima bahwa al mabahat dari ilmu akidah yang kelima dari syair ini adalah Abu Bakar afdalun nas ba'dan nabi Abu Bakar adalah sebaik-baiknya dari para sahabat setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala maka kita ambil sekarang dari syair yang empat ini lima faidah. Maka di faidah yang kelima yang berhubungan dengan manhaj dan akidah adalah Abu Bakar As-Siddiq sebaik-baiknya manusia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah ahli sunnah. Dan kita yakini dan di sana ada kelompok al-mubtadi'ah yang keluar dari akidah ini. Siapa? Kelompok Asy'ah Ar-Rafidhah. Maka kelompok Asy'ah Ar-Rafidhah barakallahu fikum, mereka tidak mengakui haula Asy'ah Ar-Rafidhah Ali radhiyallahu anhu al-khalifatul ula. Ali radhiyallahu anhu hanya the first bagi mereka dari khilafah. Lalu bagaimana dengan Abu Bakar, wa Umar, yang sebelumnya hum yaqulun mereka Abu Bakar dan Umar membuat kudeta. Keyakinan mereka yang salah dan membuat fitnah sampai this time menyebabkan orang-orang yang baru direkrut masuk kepada kelompok Syiah benci kepada kita ahlu sunnah dikarenakan mereka membuat fitnah dan membuat seperti revenge balas dendam kepada kaum muslimin yang tidak ada hubungannya dengan kita bahwa ahlu sunnah Abu Bakar dan Umar merampok dan kudeta dari khilafah Ali radhiyallahu anhu. Sehingga mereka tidak mengakui Abu Bakar sebagai orang terbaik setelah Nabi. Dan mereka tidak mengakui khalifah pertama Abu Bakar kemudian Umar kemudian Utsman tidak tetapi khalifah bagi mereka yang pertama al-khalifatul ula Ali ala za'mihim. Anzah walau tarab. Maka mereka akan mengatakan seperti itu, khalifah yang pertama siapa? Ali. Wakil Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, al-muhim Ali. Wa iyal, yakni Ali radhiyallahu anhu rakam wahid. Wa ba'da dalik Husain. Wa ila aimah al-itsna asariyah sampai 12 imam bagi mereka. Faidan hadhil akidah mabhat yang kelima, permasalahan yang kelima yang tersirat di dalam matan qasidah lamiyah Syekhul Islam. Kemudian kita masuk kepada ucapan Syekhul Islam, "Lakin nama as Siapa as di sini? as adalah lakob atau di Indonesia-nya alias or the surname. Lakob alias untuk siapa? Untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan nama Abu Bakar yang masyhur adalah Abdullah Ibnu Utsman ataupun dengan istilah Abdullah Ibnu Abi Kuhafa. Maka bapaknya Utsman ma'ruf dengan kunyah Abu Kuhafa. Idan Abdullah Ibnu Abu Kuhafa atau Abdullah Ibnu Utsman Ibnu Amir Al-Qurashi At-Taimi min Taim Quraisy. Maka dia khalifah yang pertama ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagi masalah. We have a big question here. Apakah kalimat as-siddiq hunaka dalil? Kita jawab, na'am. Qad fil Bukhari an Anas ibni Malik Wahwa karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a Abi Bakrin wa Umar wa Utsman yatla'u Uhudan naik kepada gunung Uhud farajafa Uhud maka bergetar gunung Uhud maka Nabi menenangkannya dengan kakinya usbut ya Uhud usbut ya Uhud maka tenang wahai Uhud, tenang wahai Uhud. Maka disebutkan di dalam hadis ini fa inna ma alaika Rasulullah wasiddiq wasyahidan. Maka tenang wahai Uhud, tidaklah yang naik di atasmu kecuali Rasulullah dan yang kedua as-siddiq. Ini dia poin pendalilan. Nabi menggelari Abu Bakar dengan As-Siddiq. Dan yang lainnya dengan syahidan. Siapa? Umar yang dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Dan juga Utsman yang akan dibunuh pada saat itu oleh kelompok Al-Khawarij. Yang sekarang kelompok ISIS dan sebagainya. Yang mengkafirkan kaum muslimin dan menggulingkan pemerintahan yang syah. Maka di sini disebutkan The point is Nabi mengatakan, "Tenang wahai Uhud, karena yang naik ke atasmu adalah Nabi dan As-Siddiq." Idan hadahuwa dalil bahwa As-Siddiq masuk kepada lafaz yang sahih dan dari ucapan Nabi. Maka oleh sebab itu Syekhul Islam di saat menyebut walakin nama As-Siddiq minhum afdalu, maka dia tidak mengada-ada menggelari Abu Bakar As-Siddiq bahkan Nabi pun telah menggelarinya dengan nama As-Siddiq di saat naik kepada Gunung Uhud di Sahih Al-Bukhari. Wa tentang permasalahan kalau ditanya kenapa dia digelari dengan As-Siddiq? Maka telah datang khobar khabar yang meskipun datang dari berbagai jalan gaib namun bisa naik kepada Hasan Ligoiri tentang kisah pemberian nama As-Siddiq. Minha kamajaan Aisyah. Lama usriya bin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila Masjidil Aqsa. Asbaha yatahaddatsun nas bidzalik. Fartadda nasun faman kana amanu bihi wa saddaquhu wa sami'u bidzalika ila Abi Bakrin radhiyallahu anhu faqalu halaka ila sahibika yaz'umu annahu usriya bihi Laila ila Baitil Maqdis qala aw qala dhalik qalu na'am qala la in kana qala dhalika laqad sadaqa <laughs> maka dikatakan oleh Aisyah di saat Nabi diangkat pada suatu malam dari di perjalanan diperjalankan malam dari Makkah kepada Masjidil Aqsa di Filistin dalam satu malam. Kemudian diangkat kepada Sidratul Muntaha menerima perintah dari Allah tentang sholat lima waktu, maka Nabi sampai sebelum fajar. Dan setelah sholat fajar disampaikan kepada seluruh kaum muslimin, maka khobar tersebut menggoncang keadaan kaum muslimin dan kufar. dan nasun mangkana amanu bihi wasaddaku. Maka di antara kaum muslimin yang bersama Nabi goncang keluar dari Islam. Dan dari orang-orang kafir pun ada yang beriman. Maka datanglah kelompok kufar Quraisy kepada Abu Bakar As-Siddiq. Halaka ila sahibik yaz'umu anahu usriya bihi laila fi baitil maqdis. Apakah kamu percaya dengan temanmu Muhammad wahai Abu Bakar yang mana dia mengaku bla bla bla maka apa yang dikatakan oleh Abu Bakar La inkana qala dzalika laqad sadaqa. Maka jika dia berkata yang demikian maka telah benar. Qalu au tusaddiquhu anahu dhahaba lailah ila baitil maqdis wa jaa qabla an yusbiha qala na'am. Inni la usaddiquhu fima huwa ab'adu min dzalika usaddiquhu bi khabari sama fi gudwatin aw rauhatin. Falidzalika sumia Abu Bakar As-Siddiq. Maka kemudian kelompok Quraisy juga setelah berkata, "Demi teman kamu itu berkata yang demikian, kamu mempercayainya, mempercayainya?" Dikatakan iya. Diulang lagi di mana dia diberangkatkan dan datang sebelum fajar, maka berkata Abu Bakar As-Siddiq, "Inni la usaddiquhu fima huwa ab'ad min dalika usaddiquhu bi khabari sama fi gudwatin Maka aku lebih percaya jika dia berbuat yang lebih dari itu. Karena aku percaya bahwa dia nabi apa-apa yang Allah turunkan pada siang hari dan malam hari, aku mempercayainya dari turunnya Al-Quran dengan datangnya Jibril. Maka apapun dari khabar yang kamu datangkan wahai kelompok kufar Quraisy, yang lebih dahsyat daripada permasalahan Isra dan Mi'raj, aku lebih mempercayainya karena dia seorang nabi yang diturunkan kepadanya Jibril untuk memberikan wahyu di siang dan di malam hari. Maka dari sini disebutkan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Maka hadis ini datang dari Aisyah dikeluarkan oleh Imam Abu Nuaim di dalam Ma'rifatus Sahabah dari jalan Muhammad ibni Kathir As-San'ani Wahuwa do'if Namun mempunyai syahid dari Abi Hurairah Dikeluarkan oleh Sa'id ibn Mansur di dalam sunannya Dan yang lainnya Dari jalan Abu Ma'syar Dan Abu Ma'syar di sini namanya Najih Hafalannya rusak dan ada juga maulah dari Abi Hurairah yang mana dia majhul. Ini datang dari Torik ataupun jalan Abi Hurairah. Maka datang juga sanad yang lain mursal dan datang dari sahabat yang lain yang mursal dari Abi Salamah dari Nabi dan Abu Salamah seorang tabi'i tidak bertemu dengan Nabi, maka dari tiga jalan ini dari jalan Aisyah dan Abi Hurairah dan mursal dari Abi Salamah bisa naik hadis ini kepada derajat Hasan li wallahu a'lam. Sehingga kesimpulannya kisah tentang permasalahan Kenapa dinamakan As-Siddiq telah kita jelaskan hadis-hadisnya maka dia bisa naik kepada derajat yang hasan Ligoiri dan derajat hadis hasan Ligoiri adalah derajat yang bisa diamalkan karena derajat sahih dan derajat hasan sama-sama hadis yang bisa diamalkan. Maka dari syair yang alinea kedua ini masih di minhum afdalu kami sebutkan tadi kita masuk dengan lafaz ini kepada pembahasan akidah dan manhaj yang kelima yang berhubungan dengan akidah bahwa afdalus sahabah ba'da Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ai Abu Bakrin. Maka para sahabat yang derajatnya kita sebutkan tadi di Al-Qur'an dan Sunnah sangat tinggi, dari mereka yang derajatnya sama-sama tinggi itu keyakinan ahli sunnah adalah Abu Bakar is best of the best. Dan ini diselisihi oleh kelompok Asia yang mana mereka justru seperti tadi kita lewati di kitab mereka Biharul Anwar dan di kitab Miratul Anwar dan juga dari kutub-kutub dolal sesat mereka mereka meriwayatkan dari Al-Kulaini dari Abu Ja'far As-Sadiq kata mereka bahwa Abu Bakar dan Umar mati dalam keadaan tidak bertobat di mana keduanya mengkudeta Ali radhiyallahu anhu yang harusnya al khilafah untuk Ali. Ini pengakuan mereka dari zaman dulu sampai zaman sekarang sehingga mereka mencatat keburukan kepada Abu Bakar Adapun ahlu sunnah menyatakan Abu Bakar afdolus sahabah ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan perlu diketahui pada ajma'a ahlu sunnah anak Abu Bakrin afdalun nas ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Telah sepakat seluruh manusia baik di zaman para sahabat dan kita kaum muslimin di zaman sekarang bahwa sebaik-baiknya manusia setelah Nabi adalah Abu Bakar. Maka telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang kisah dari zaman sahabat dulu. Dari Abdullah bin Umar kunna nukhayyiru bainan nas fi zamani Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa nukhayyiru Abu Bakrin thumma Umar ibn al-Khattab thumma Utsman ibn Affan radhiyallahu anhum berkata Ibnu Umar dan dia masih hidup pada saat itu bersama para sahabat dan Nabi Muhammad masih hidup bahwa kami dulu membuat seperti sensus Siapa yang paling baik di zaman Nabi masih hidup dari seluruh para sahabat? Semua sahabat sepakat Abu Bakar, Thumma Umar, Thumma Utsman. Kalimat Thumma faidah dari segi lugah Arabiah di ilmi lugatul Arabiah memberikan makna at-tartib memberikan makna tertib after one two After A, B, summa C. Maka ini maknanya. Berarti orang yang paling baik Abu Bakar. Summa, summa maknanya tertib yang setelahnya adalah Umar. Kemudian tertib yang setelahnya Utsman. Maka ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar. Dan diriwayatkan yang lain seperti diriwayat Al-Bukhari juga dengan lafaz kunna fi zamanin nabi. Kami dulu di zaman nabi la na'dilu bi Abi Bakrin ahadan. thumma Umar, thumma Utsman, thumma natruku ashabi nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam la nufadilu bainahum. Ini manhaj al-sunnah. Apa dikatakan oleh Ibnu Umar? Kunna fi zamanin nabi, kami dulu di saat nabi masih hidup dan para sahabat semuanya masih ada, La dilu bi Abi Bakrin. Nothing compares to Abi Bakr. Tidak ada tandingan. Orang yang paling baik, nothing compares, kecuali Abi Bakrin. Suma Umar, meninggal Abu Bakar, baru setelah itu Umar yang terbaik. Setelah meninggal Umar, setelah itu Utsman. Kemudian setelah tiga orang ini dipilih, maka kita tidak mengutamakan dari sahabat kepada sahabat yang lain semuanya derajat yang sama. Maka dari sini kita mengetahui jika kita ahlu sunnah ditanya siapa para sahabat yang terbaik? Kulu katakanlah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian setelah itu semua sahabat sama derajatnya, derajat yang paling tinggi di kalangan kita semua, maka para sahabat lebih baik. Namun tadi setelah tiga, maka ini manhaj ahli sunnah. Adapun kelompok Asyiah dan yang lainnya, mereka mengatakan Ali best of the best dan bahkan dia yang dulu berhak menjadi khilafah. Maka nah, perlu dicamkan ini dikarenakan ini adalah manhaj ahli sunnah. Adapun kelompok Syiah di zaman para sahabat dahulu, maka mereka mengutamakan Ali daripada Abi Bakar dan Umar di zaman dahulu juga. Dan diriwayatkan selain dari Sahih Al Bukhari seperti dikeluarkan oleh Imam Abi Daud dan yang lainnya masih dari Ibnu Umar dengan lafaz yang hampir mendekati kunna naqulu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun afdalu ummatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'dahu Abu Bakar thumma Umar thumma Utsman radhiyallahu anhum ajma'in di riwayat Imam Abi Daud disebutkan dari Ibnu Umar bahwa kami mengatakan dan Nabi Muhammad masih hidup dan mendengar kami sebaik-baiknya dari para sahabat adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Kenapa tidak ada suara? Kecil? 6. Mendengar? Maka inilah dari manhaj al sunnah wal jamaah sehingga disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam syairnya, "Walakin nama siddiqu minhum afdalu." Maka berkata juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam kitab ataupun yang dinukilkan di dalam Majmu' Al-Fatawa, "Amma tafdilu Abi Bakrin suma Umar ala Utsman wa Ali." Fahada muttafaq alaih baina a'immatil muslimin al masuhurin bil a'immah fil ilm wa din minas sahabah wa tabi'in wa tabi'ihim. Kata Syekhul Islam, adapun keutamaan Abu Bakar dan juga Umar setelahnya, maka ini disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Tentunya kecuali siapa? Kecuali Asy'ah. Maka diakui oleh para sahabat sendiri dan para tabi'in dan itba'at tabi'in. Wahaka malikun ijma ahli Madinah ala dalik. Faqala ma adraktu ahadan mimman aftabihi yasuku fi takdim Abi Bakar wa Umar. Bahkan dinukilkan kata Syekhul Islam dari Imam Malik yang mana Imam Malik dia di Tobaqah yang ketujuh dan Imam Malik termasuk dari kelompok Itba At-Tabi'in yang besar. Maka di zaman Itba At-Tabi'in termasuk dari zaman keemasan karena zaman keemasan dari tiga adalah zaman sahabat, tabi'in, kemudian itba tabi'in. Dan Imam Malik dari zaman keemasan dari itba' tabi'in. Maka kata Syekhul Islam, Imam Malik berkata, ijma sepakat seluruh ahlu Madinah bahwa tidak ada bandingan dari para sahabat kecuali Abu Bakar summa Umar. Wa kadzalika qala Imam Asy-Syafi'i wa ma ajma'al muslimun alaihi min an yakunal khalifah wahidan fastakhlafu Abu Bakrin sumastakhlafa Umar. Maka ijma juga dinukilkan oleh Imam Asy-Syafi'i bahwa sepakat kaum muslimin memilih Abu Bakar. Kemudian juga memilih Umar dari kesepakatan kaum muslimin. Adapun kelompok Asy'ariyah Rafidhah menyangka bahwa ini adalah kudeta, maka itu adalah berita hoaks yang tidak boleh kita untuk mempercayainya dan para kader-kader ataupun rekrutmen yang baru harus tidak boleh mempercayai berita yang hoaks ini. Karena mereka nanti akan jadi benci kepada ahli sunnah. Mari kita membalas revenge. Sehingga darah ahli sunnah halal. Padahal kalau kita ingin berbuat And justice for all, keadilan untuk semua, maka bagaimana hubungan antara kita dengan mereka? Mereka sudah meninggal. Jika kita ingin membela Ali pun radhiyallahu anhu sudah meninggal. Ayo sekarang kalau begitu sepakat Ali dijadikan jadi khalifah ya dah. Mana sudah meninggal semuanya dan semuanya radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridho atas mereka dan mereka ridho atas yang Allah berikan surga bagi mereka. Namun kelompok Syiah ribut perkara ini terus sampai membuat kaum muslimin terpecah belah dan mereka adalah dari kelompok Yahud yang ingin menghancurkan kaum muslimin. Maka di sini sebelum kita tutup pelajaran kita dari syair yang keempat ini tentang permasalahan Abu Bakar, apakah ada pendalilan yang mengarah bahwa Abu Bakar adalah sebaik-baiknya manusia setelah Nabi dan juga dia adalah dari khalifah yang pertama kita katakan banyak sekali dalil-dalil yang sahih yang membahas tentang permasalahan seperti ini di kutub-kutub sahih tentang Fadlu Abi Bakar namun di majelis yang terbatas ini kita tidak akan menyebutkan semuanya namun hanya sebagian saja maka dari hadis-hadis yang dipergunakan oleh kelompok ahlu sunnah yang menyatakan bahwa Abu Bakar sebaik-baiknya Nabi, maafkan, ah, sebaik-baiknya para sahabat dan dia adalah yang berhak menjadi khalifah yang pertama di antaranya hadis dari Ibni Abbas. Wahadal hadis aido mutawatir telah datang dari berbagai sahabat kama sayati an Abi Sa'idin Al-Khudri wa an Abbas dan yang lainnya. Yang mana lafadznya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Lau kuntu mutakhidan min ummati khalilan la takhadtu Abu Bakrin khalila walakin akhi wa sahibi." Maka hadis ini, "Lau kuntu mutakhidan min ummati khalilan jika aku diperbolehkan oleh Allah untuk mengambil dari manusia itu orang yang aku paling cintai. Cinta maksudnya di sini cinta sesama laki-laki yang merupakan the old friend, teman kental yang bisa kita sandarkan kepercayaan kita kepadanya dan dia menolong di saat sempit, bukan datang di saat kita punya uang, di saat tidak punya uang mereka lari semuanya tidak. Maka jika kata Nabi, aku diperbolehkan untuk mengambil Khalil, the old friend, teman yang paling kental dekat yang aku mencintai manusia, maka aku akan mengambil Abu Bakar. Namun dilarang oleh Allah sehingga aku menjadikan Abu Bakar hanya akhi wasahibi. Maka Abu Bakar hanya sahabat dan bagaikan saudara fillah saja. Maka ini menjadi pendalilan bahwa Abu Bakar mempunyai kedudukan indahu manzilah rafi'ah indah Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga dari hadis yang lain Abu Bakar huwa abu Rasulillah dia menikahkan Aisyah yang merupakan putrinya. Maka Nabi Muhammad adalah menantunya. Wa fi hadal hadis an Abdullah bin Amr bin Al-As atau an Amr bin Al-As yang hadisnya muttafaqun alaih ditanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayunas ahabbu ilaik?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling kamu cintai? Qala Aisyah. Aku mencintai Aisyah. Kemudian dikatakan oleh Amr ibn al-As, "Wa min ya Rasulullah." Dan dari laki-laki Abuha bapaknya. Maka di sini Nabi menjadikan dari laki-laki yang paling dicintai adalah Abu Bakar dan dari istri-istrinya adalah Aisyah. Suma badadalika man ya Rasulullah? Qala Umar. Fa'ad dari jalan fasakatu makhawfatan an yaj'alani fi akhirihim. Ada min tawaddu sahabat. Maka kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Disebutkan Umar. Kemudian Nabi menyebutkan dan dan dan maka Amr ibn al-As yang meriwayatkan hadis diam. Takut Nabi menyebutnya dari orang yang dicintai. Maka begitulah adab dari para sahabat. Tidak ingin dia populer dan tidak ingin dia dekat kepada Nabi agar menjadi di sisi Nabi number one dan sebagainya. Maka Amr ibnul As di saat menanyakan, lalu dari laki-laki siapa yang kau cintai? Paling cintai Abu Bakar, bapaknya Aisyah. Kemudian Umar. Kemudian siapa? Dia menyebutkan dan Amr ibnul As diam dan tidak mau untuk mendengar Nabi menyebutkan dari namanya. Maka ini dari pendalilan Abu Bakar adalah orang yang paling mulia dari para sahabat dan juga di dalam hadis yang lain pendalilan tentang dia yang lebih berhak menjadi khalifah. Ada arahnya ke arah situ. Yang kisahnya ma'ruf, hadis yang mutafakun alaih juga yang datang dari berbagai sahabat. Ja'at an Aisyah wa kadalika an Abi Musa. Adapun khabar yang datang dari Abi Musa Maridah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fastadda maraduhu maka Nabi dalam keadaan sakit dan kemudian sakit parah yang dia tidak pernah bangun lagi dari tempat tidurnya. Faqala muru bi Abi Bakrin fal yusalli bin nas. Cari Abu Bakar, perintah Abu Bakar untuk yusalli bin nas, untuk menjadi imam pengganti aku. Faqalat Aisyah, maka di sini lihat bagaimana putri dari Abi Bakar yang merupakan istri Nabi bahwa agama ini bukan nepotisme. Agama ini bukan kekerabatan. Mentang-mentang yang paling dicintai dari perempuan Aisyah, maka Aisyah ingin menjadikan bapaknya dengan paksa nomor satu di sisi Nabi. Tidak. Aisyah mengatakan, Ya Rasulullah, anak Abu Bakrin rajulun raqih, mata yakumu makamak la sate an yusalia bin Hati Abu Bakar sangat lembut. Jika dia jadi imam, mungkin baca sedikit, menangis kita semuanya. Dan menangis kaum muslimin. Maksudnya, Aisyah ingin Nabi Muhammad mengambil orang yang lain. Dipikirnya dari segi permasalahan imam saja. Ternyata permasalahan dipilihnya Abu Bakar menjadi imam bukan hanya sembarang menjadi imam rawatib. Tetapi apa? Imam khalifatil muslimin. Dia menjadi pemimpin kaum muslimin dan dari pemimpin kaum muslimin yang nomor satu dia juga memimpin sholat. Maka di sini menjadi poin pendalilan dari para ulama. Maka akhirnya berkata Nabi, Murubi Abi Bakrin. Mana? Cari Abu Bakar. Suruh dia menjadi imam. Kemudian datanglah Abu Bakar. Kemudian berkata Nabi, agar sholat menjadi imam. Fasalla bihim Abu Bakrin hayata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam maka salatlah Abu Bakar di depan Nabi dan Nabi masih hidup. Dan di riwayat Muslim disebutkan fa'amma Abu Bakar fi hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fa'amma maknanya jadilah imam Abu Bakar dan Nabi Muhammad di belakang dari Abu Bakar menjadi makmum. Maka ini menjadi pendalilan bagi kelompok ahlu sunnah. Lau jaza, maka jika boleh dalam permasalahan imamah, orang lain bisa jadi boleh. Namun yang diinginkan di sini bukan hanya sekedar imam rawatib, tetapi di sini adalah permasalahan al-khilafah. Maka tidaklah yang menjadi imam di zaman khilafah kecuali mereka para khalifati rasul. Maka oleh sebab itu pendalilannya di sini Nabi menginginkan menjadi Abu Bakar sebagai imam sholat juga dia menjadi Amirul Mukminin setelahnya. Kenapa? Karena pada zaman itu tidaklah dari perkara Amirul Mukminin kecuali dia yang menjadi imam di zamannya. Mana pendalilannya? Seperti pendalilan yang banyak sekali. Pertama, pendalilan hadis tentang adamul jahar bil basmalah dengan tidak menjaharkan basmalah. Hadis mutafakun alaih dari Anas bin Malik. Berkata Anas, "Shalaitu khalfa Rasulillah, thumma shalaitu khalfa Abi Bakrin, thumma shalaitu khalfa Umar, Suma itu khalfa Utsman walam yajharun bil basmalah. Bahwa aku kata Anas dulu salat di belakang Nabi. Kemudian meninggal Nabi salat di belakang siapa? Abu Bakar menandakan Abu Bakar khalifah kaum muslimin, dia juga imam dari kaum muslimin dalam salat. Jadi bukan permasalahan salat lima waktu seperti imam rawatib, bukan. Tetapi imam masjid, afwan imam dari sholawat maka dia adalah imamnya kaum muslimin pada saat itu. Maka berkata Anas, kami dulu sholat bersama Nabi, meninggal Nabi, sholat di belakang Abu Bakar. Menandakan Abu Bakar khalifah memimpin sholat. Meninggal Abu Bakar, naiklah Umar, kami sholat di belakang Imam Umar. Imam Umar Yusolli. Wa mata Umar nahnu nusalli khalfa Utsman wa hum la yabdaun bil basmalah wa la yajharun bil basmalah walakin alhamdulillahi rabbil alamin. Maka di sini menjadi faedah dari segi fikih juga ar-rajih dari hadis-hadis yang sahih tidak menjaharkan basmalah tetapi mensirkan yaqul imam bismillahirrahmanirrahim lalu Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Seterusnya Maka dari sini pendalilannya adalah Anas sholat dengan Nabi dan di zaman khilafah Abu Bakar, Abu Bakar yang jadi imam. Di saat khilafah Umar, Umar yang jadi imam. Seperti itu urutan dari khilafah dengan menjadi imam. Sehingga permasalahan imam di zaman Nabi, di saat Nabi mengatakan, Muru Abu Bakrin, Yusali bin Nas. Cari Abu Bakar agar dia menjadi imam sholat Bukan permasalahannya imam rawatib saja. Tetapi yang diinginkan, dia menjadi pemimpin kaum muslimin dengan memimpin sholat Dan begitu pun hadis tentang permasalahan yang tadi kita jawab dari soalan saudara kita tentang permasalahan kulut witr. Maka telah datang riwayat dari anaknya sahabi yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih dari Abu Malik Al-Asja'i bernama Sa'ad. Dia menanyakan kepada bapaknya seorang sahabat bernama Tariq Ibnu Asim Berkata, "Ya abati wahai bapakku, anta salaita khalfa Rasulillah wa salaita ba'dahu khalfa Abi Bakrin, thumma Umar Suma Utsman, Suma Ali. Hal hum yaqnutunal fajr? Qala ya bunai muhdats. Wahai anakku itu perkara yang muhdats bid'ah. Kunut salatul fajr terus menerus bid'ah. But the point is bukan masalah kunut fajr selesai sudah masalah kunut fajr bid'ah kata Tori Ibnu Asin. The point is disebutkan oleh anaknya di sini Wahai bapakku, kamu hidup bersama Nabi. Meninggal Nabi, kamu sholat bersama Abu Bakar. Maknanya Abu Bakar imam kaum muslimin dan dia imam sholat. Meninggal Abu Bakar, kamu sholat di belakang Umar. Meninggal Umar, kamu sholat di belakang Utsman. Meninggal Utsman, kaum muslimin membaiat Ali radhiyallahu anhu menjadi khalifah yang keempat dan kamu di sini di Kufah sholat bersama Ali sudah lima tahun. Apakah mereka melaksanakan tunut fajar? Dikatakan oleh sahabat Tariq ibnu Asim yang melihat bagaimana Nabi sampai kepada zaman Ali, ya bunai muhdad. wahai anakku ini perkara yang bid'ah. Maka kita katakan juga kunut fajar adalah bid'ah. Ini nas dari salaf kita. Kalau kita mengaku salafi, tunjukkannya kepada mereka. Namun kalau kita bermadhab bukan salafi, katanya Syafi'i berkata demikian, katanya Maliki berkata demikian, siapa Imam Syafi'i? Siapa Imam Malik? dibanding Tariq Ibnu Asim yang sholat di belakang Nabi, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhu. Maka pendalilan yang kami sebutkan tadi dari tiga saja keutamaan Abu Bakar menjadi pendalilan bahwa tidaklah dipilih oleh Nabi menjadi imamnya Abu Bakar kecuali isyarah padanya dia menjadi khalifah yang pertama karena khalifah di zaman itu, di zaman Nabi dan yang setelahnya adalah menjadi imamnya kaum muslimin. Walakin minal asaf arawafid yufadiluna alian ala Abi Bakrin wa Umar bal yaj'aluna asy'ah al-ithna asyariah min usul i'tiqadihim al-imamah wa hiya ruknuddin al-a'zam yarawna butlan imamati man taqaddama aliyan radhiyallahu anhu wa annahu kana al ahad biha nason maka sungguh disayangkan kelompok Asy'ah Ar-Rafidhah mereka mendahulukan Ali daripada Abi Bakar dan bahkan di dalam keyakinan kitab mereka kelompok Al-Asy'ah Al-Itsna Asriyah mereka mempunyai usul iktikad seperti kita, usul akidah ahli sunnah, bla bla bla. Maka mereka mengatakan usul akidah syiah imamiyah, rukun agama mereka adalah Ali karamallahu wajhah khalifah yang pertama dan Abu Bakar dan Umar bukan khalifah tetapi mereka merampok kudeta dari Nabi yang harusnya diberikan kepada alim. Maka sampai detik ini, mana pendalilan? Kata mereka ada surat wasiat khusus di saat meninggal Nabi disimpan di bawah bantal atau di bawah kasur bahwa wasiat ada padanya jadikanlah Ali the first dari khilafah. Mana sampai sekarang tidak ada kabar di Sahih Al Bukhari wala Muslim wala Kutubus Sittah wala Kutubul Asyarah dengan sangat tidak ada. Baik dhaif tidak ada. Semuanya di mana? Di, kutub, di kutub mereka, biharul anwar dan juga di dalam tafsir-tafsir al-ayasi dan yang lainnya mereka mengarang Ali itu mendapatkan wasiat yang disimpan di bawah kasur, bla bla bla. Alhasil itulah yang ada pada mereka. Kemudian jika kita insaf and justice for all mengakui misalnya ucapan mereka maka mari kita merapat sedikit wahai kelompok Syiah Al-Itsna Asyariyah. Apa yang dikatakan oleh imam kalian? Madahum yaqulun a'immatukum. Apa yang dikatakan oleh imam kalian? Faqad sabata fi sahih Al-Bukhari. Di sahih Al-Bukhari. Dari Muhammad ibn Ali ibn Al-Hanafiyah, maka dia adalah anak dari Ali radhiyallahu anhu, qultu li abi aku bertak, berkata dan bertanya kepada bapakku Ali ibnu Abi Thalib, ayunas khairun ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala Abu Bakrin, thumma man, Umar, wa khashitu an yaqula Utsman. Qultu thumma anta. Qala ana ama ana ila rajulun minal muslimin. Subhanallah. Di sini kisah di Sahih Al Bukhari sahih bisa dirujuk. Namun kelompok Syiah tidak mau merujuk Sahih Al-Bukhari. Maka di dalam Sahih Al-Bukhari terjadi kisah yang sahih antara Muhammad ibni Ali yang ma'ruf dengan ibni Hanafiyah. Dia bertanya kepada bapaknya Ali radhiyallahu anhu, siapa manusia yang paling baik setelah Nabi dikatakan Abu Bakar. Kemudian setelahnya Umar. Kemudian setelahnya maka Aku tidak ingin dia mengatakan Utsman, maka aku langsung memotongnya. Kamu wahai bapakku. Apa kata Ali radhiyallahu anhu? Ma'ana illa rajulun minal muslimin. Adapun aku seperti kaum muslimin yang lain. Dia tidak ingin didahulukan dari Utsman ataupun setelah Utsman. Adapun saya yang jelas setelah Nabi Abu Bakar, kemudian Utsman, eh, kemudian Umar, maka saya dari kaum muslimin seperti biasa. Fahadal khabar mawujud fi sahih Al-Bukhari. Dan begitu pun diriwayatkan yang lain oleh Imam Ahmad yang sama dari Ali. Dia berkata kepada anaknya, uh, dia berkata kepada Abu Juhaifah, "Ala ukhbiruka bi afdal Hadil ummah ba'da nabiha?" Qultu bala. Qala walam akun ara ana ahadan afdal minhu. Qala afdalu Hadil ummah ba'da nabiyhi ba'da nabiha Abu Bakrin Huma Umar wa huma akhar salitun walam yusammih maka Abu di riwayat Imam Ahmad yang sahih berkata Ali kepada Abu Juhaifah tidaklah kamu ingin mengetahui siapa dari urutan manusia yang paling kuat imannya dan paling baik di muka bumi ini berikanlah kepada wahai Ali kata Ali di sini maka tidak ada dari afdol umat Nabi Muhammad walaupun lam arok anak dan afdol minhu tidak ada manusia yang lebih dari dia yakni dari Abi ba dari Nabi Muhammad kecuali Abu Bakar kemudian Umar dan begitu pun disebutkan di dalam riwayat Ibnu Majah dari Ali radhiyallahu anhu Disebutkan dengan sanad yang sahih berkata Ali, khairun nas ba'da Rasulillah Abu Bakrin wa khairun nas ba'da Abi Bakrin Umar. Wa sanaduhu sahih dan juga disebutkan oleh Abu Nuaim di dalam kitab Al-Imamah dengan sanad yang sahih juga qala Ali radhiyallahu anhu khairu hadhil ummah ba'da nabiha Abu Bakrin wa Umar walau syi'at an usami atharif maka dikatakan oleh Ali sebaik-baiknya manusia setelah nabinya Abu Bakar, kemudian Umar. Apakah kalian ingin aku menyebutkan yang ketiga? Seperti itu. Maka hadis-hadis yang sahih yang kami sebutkan dari imam besar mereka yang mereka guru padanya Ali radhiyallahu anhu maka Ali radhiyallahu anhu fi sahih al-Bukhari yaqul di saat ditanya oleh anaknya Ali Wahai bapakku, siapa manusia yang paling baik setelah Nabi? Abu Bakar, Suma Umar. Kemudian bertanya anaknya, kemudian yang tidak kamu? Tidak, adapun aku seperti manusia biasa saja. Maka di sini menjadi poin pendalilan bahwa Imam Ali, imamnya mereka, Al Ibna Asariyah, yakul bi ana Abu Bakrin Abdulun Nas Tuma Umar. Fakaifal an hum yakulun Ali is best of the best, he is number one. Padahal Ali sendiri mengatakan Abu Bakar lebih baik dari semuanya. Kemudian Umar dan bahkan anaknya mengatakan, "Lalu kamu wahai bapakku, adapun aku seperti manusia biasa dari para sahabat." Maka inilah yang kita yakini dari akidah ahli sunnah wal jamaah bahwa Abu Bakar kemudian Umar itu adalah perkara yang sepakat kemudian Utsman juga, maka setelah itu baru Ali radhiyallahu anhum ajmain, itulah urutan dari khilafah. Maka dengan ini kita cukupkan pelajaran kita wanaktafi ilahuna dari sesi yang keberapa kelima atau keenam? Keenam. Maka insya Allah setelah makan siang lunch kita lanjutkan sesi yang ketujuh. Insya Allah seperti itu.